Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam ya mengkaji di semua sistem dunia seorang di semua sistem dunia termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya ya pakai Nur Islam meskipun mereka tetap non Muslim ya tadi misalnya harus cuci tangan misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan harus ini harus ini tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada apa penyakit penyakit saran kajing Nabi Tiap kamu bangun tidur, kamu harus cuci tangan. Fa inna kala tadri karena kamu tidak tahu ain abadat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca ain abadat yaduhu ya kalau tasniah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang warit yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir kudune santri ku biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru cara santri itu ya biasa aja biasa. karena memang ya memang kita hidupnya kan sudah bener sudah waras. Sehingga gak bener kan nasib. <laughs> Nah, nah, pola hidup kita ini sudah sudah waras sudah sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan To'amul wahid yakfi isnen, wa to'amus isnen yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung empat orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya satu keluarga yang kerja dua satu rumah makan semua karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang dua orang tiga orang empat Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini yang kacau menurut agama adalah apa jatah yang papat tinta nong sitok itu mulai merusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. <laughs> Wong sak nampan kok dintek nong loro. Ibu <laughs> eh, mulai rusak ibu Paham yo? Wetenge lo dididik, paham. Jadi <laughs> sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi senen. Waktu amusnya ini yakfi arba. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghribu ama arba'atin. Nah, itu kan ribet kan? Ya saya kum pura pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat apa kerakusan-kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai satu dua oh orang kaya apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau ndak ya bagian dari problem itu. <laughs> ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap kanjeng Nabi fakot nusirat filka inati, a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. sejarah para malaikat ya, fakot nusirat filka inati, a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sodako Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wataba syarat. Lan dadi bunga apa al makhlukatu biro pira makhluk bikutu hingga kelan tekani siro. Walam yap kolan ora tetep sapa seun perkara perkoro seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teko opo se li Amerika maring perintah siro Muhammad perintah jenengan Muhammad to'i ani wong sing to'at. wali maqalati kaiku samian lan maring dawin jenengan Gusami an ngrungokno Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia wajo anggur uang rasa sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri, cara kene kan yes ya biasa udah gua. Jangan keluar kalau nggak penting. Dari awal Islam ngajar no min husni islami mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok udah terlambat ilmune. kita kita ini tahu mulai dulu pun. mana bagi serati dua apa metu ya opo. serati opo santeng ya no. Ini gue rasa dilarang, serah kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai yang suhune mulai cilik suhune. Fasaya tikal mulai cerita mujizat. Fasayak di kamu kebakal teko kang sira albairu untuk Bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat opo bair. Masyur ini ya, kalau ini cerita sami eh, dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sah sama yaitu tadi ada onta yang dipekerjakan di luar normal apa di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus onta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama onta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada nggak yang cerita? Ini sing cerita ontamu. <laughs> Ibu jenabah fasaya di kalbair bidima mikayas taji wadopulan hibat dop walhuzala tulan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yunufur itu dua kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur Kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? ya kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan kalau dobu ya dob kalau dobu itu ozal tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu ozal ya kijang atau berburu dob tapi sama ya sementing atau memang itu dua peristiwa atau memang itu dua, dua peristiwa. ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil ini jam saya menyusui tadi saya keluar untuk nyari makanan tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya, saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arobi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arobi tadi, terus dituruti sama Arobi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji ya, setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Wadobbu wal huzalah. Nah yang kemarin apa? Inta apa? apa dob tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dob you atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syaitan, ini dhab wal ghusala ya yang saya apa dhab pelan ghusala laka kamare panjenengan birisalah kelawan diutus wal komarulan rembulan wasyajaru lan wet wa dhibu zib sangka kata zibun apa serigala wa dhibu serigala wong Arab kadang muni zibun kadang muni apa zibun kata teng asapah ini apa? zibun atau apa zibun Iku tikuna padha ngucap kabeh binu yang padha ngucap kabeh binu buah tiga kelan nabi ini panjenengan angkoribin saking waktu sing parek. Wa markabu ti tumpakane panjenengan alburaku buruk. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustakun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya tadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu te Jibril syawus wa te Jibril sawu sumamlat katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemarin Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat no sopo Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afak dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi oh, Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad sehingga alam raya di langit nggak ada yang kenal kanjeng nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril itu jenis apa warfa'na laka dikrok Wal qamaru te rembulan makmurun dan perintah laka maring sira bil insyikaki klan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi ektarobatis sa'atu wan sekol komar. Wa kullu man wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawi kono bronto kabeh, bronto rindu yang sangat Wong Arab nak darani syauqun. Melani sebagian mahalul qiyam ayuhas syaukul jazilu wahai manusia yang, yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tiskabani wong fil kauni dalam alam raya iku mutasawwiqun niku kangen banget dizuri kamaring munculnya panjenengan muntazira tur ngenteni ngenteni li isyraqi nuri kamaring padange nuri panjenengan. bena mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itil kal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. kalimah kan nggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun lisimai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bercinar kanuri soba dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh e, seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon nabi, kamu begini-begini itu kalimat dengar semua. Iz akbala dumadaan madhab sapa halimatu halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisiah lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Aku lu ngucap sapa halimah, dawa sapa halimah wa riba. Eh wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudara saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua. Berarti Nabi sendi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi ghorib. Ma anta ora ana te sira bi ghoribin kelan wong sing an bal anta te sira minawahi ghoribun parek. Wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa jari malaikat, "Tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah." Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Kala Halimah wa kita duh wong sing dewean Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Fakorat moko dawuh sapa al malaikat malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin kelan dewean Bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan. Wa anisu kaute koncone siro iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan nggak bisa ngomong ke kalimah, kalimah gak nabi. <laughs> Kalimah boten apa? Nabi mau matur nang kanjeng Nabi, ora mat kira dhewean tenang wae, kowe dibarengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanu te dulur sira ku ka ya dulur siro minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do melayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid itu dulur. Iki dawuhe malah Ika terus kolat halimah tua yatimah. Ya nak ngono status yatim. Fakolatil tu lillahi daruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan kau uta nikmat sira. Semana darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka mongko sak temne kadar sira inda wa munggu ya Allah iku azimun iku aku. Bonon semua coba bina mal habib. Setunggal mohon semua coba. Ayo ngojo. اللهم صل وسلم وبارك عليه فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماء تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغربا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة وحيدة وقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك إخوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت حليمة ويتيمة فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني لزرتم بما رجعت Lord. زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم